سيدنا رسول اجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين نعيمين ذاكرين حامدين محتاجين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك أنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك إذا رضيت عند رضاك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات قدم البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات القادات صلاة تفتح لنا بها يا رب أبواب الخيرات والسعادات في الدار الدنيا وفي الدار المعاد وبارك لنا بها يا الله في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها يا الله وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة ومن شر الوفاة يا ولي الحسنات وقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك يا مولانا يا الله بأسمائك الحسنى كلها أن تتقبل منا وأن تجعل وأن تؤسل وأن تبلغ ما تلوناه من القرآن العظيم ما بعده من التهليل والتسبيح والتعظيم والتحميد والتكبير والصلاة على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك في هذا المجلس المبارك وبعد القبول عندك هدية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ابتغاء مرضاك وأن نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم آبائي وأمهاتي وإخواني وأجدادي من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وسلم أجمعين والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين جميع الصحابة والقرابين والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين مما سنق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكان الكائن في علم الله بريا بحريا من يمينها إلى شمالها ومن قابلنا قابل مدن آدم إلى من أرواح شهداء البدر والإجابة في السخاص سيدنا الحسن آبائنا أمهاتنا أجدادنا جداتنا ومشايخنا ومشايخ إخواننا وأخواتنا من أماتنا وخلنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا قلتنا من هؤلاء الحاضرين والحاضرات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أوصل اللهم مثل ثواب ذلك منا بعد القبول عندك إليهم اللهم اجعل ذلك بداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار ونجاة له من النار وأمنا له من النار اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان والنعمة والسكينة عليهم وعلى سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك يا مولانا يا الله الشهران المكرم رمضان أن تسلمنا وتقبضنا ديننا ودنيانا وأولادنا وتصحي أجسادنا وتؤمن روحاتنا وتيسر أمورنا وتقضي ديوننا وتغفر ذنوبنا وتكشف كروبنا وأن تحصل مقاصدنا وأن تطول لنا أعمارنا يا ربي طاعتك ورسولك إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك الدكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصل اللهم بجمالك وجلالك وكمالك على عبدك ونبيك ورسلك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا رب على المتابعة له ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة أجركم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Mudah-mudahan dengan pembacaan tahlil kita semua termasuk orang-orang minas salihin yang selalu mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk lebih mengenal kepada Abu ya Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan slide biografi Abuya Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki al Hasan. Di bagian sayap sebelah kanan bisa lihat di, di LCD dan juga di bagian sayap kiri bisa di LCD dan di bagian tengah bisa melihat di layar. Dipersilakan kepada petugas untuk menayangkan biografi Abuya. الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir ya Allah من الله من العين الرحيمة تشارك الجمال adalah seorang ulama besar berhati lapang berjiwa tegar disegani kawan maupun lawan disayangi murid dan para pengikutnya serta dihormati umat di seluruh pelosok negeri. adalah seorang pemikir, pelopor, dan pemimpin yang agung. Berada di garis terdepan, membela ahlus sunnah wal jamaah. Hingga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad menyifatkan keteguhan beliau dalam syairnya. Sungguh, beliau telah mampu mematahkan hujah orang yang menentangnya sedikit pun beliau tidak terlukai. Bahkan beliau bersedia untuk dipenggal lehernya. Namun, beliau tetap tidak akan mundur dari pendiriannya. Pendirian yang telah dipegang teguh oleh para ulama yang besar yang telah memimpin umat ini di masa silam. As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dilahirkan di kota Mekah di Babus Salam berdekatan dengan Masjidil Haram pada tahun 1362 Hijriah bertepatan dengan tahun 1946 Masehi. Nasab beliau berasal dari Ahlul Bait yang mulia, yaitu dari keturunan Idris Al-Azhar bin Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan al-Musanna bin Hasan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya yang pertama yaitu Said Abbas sampai dengan kakeknya yang keenam yaitu Said Abdul Aziz kesemuanya adalah ulama besar yang menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Keluarga beliau lebih dikenali dengan gelar Al-Maliki karena salah seorang dari kakek beliau adalah seorang mufti madhab Maliki di Mekah pada zaman pemerintah Syarif Aun. Dan karena kedekatan beliau dengan murid-muridnya, beliau lebih dikenal dengan sebutan Abuya Al-Maliki. Abuya Al-Maliki dibesarkan di Mekah di bawah asuhan ayahnya As-Said Alawi Al-Maliki, yakni seorang ulama terkenal di Mekah yang aktif berdakwah ke berbagai kota seperti Jeddah dan Taif. Ketika berdakwah, ayahnya sering membawa serta Abuya kecil ini menyertai tugas-tugas dakwah. Ayah beliau juga adalah seorang ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi dengan judul Hadis Al-Jum'ah. Ayah beliaulah Asaid As Alawi Al-Hasani, seorang guru yang membuka cakrawala keilmuan Abuya Al-Maliki Abuya Al-Maliki memperoleh pendidikan formal di Madrasah Al-Falah dan Madrasah Tahfidz Al-Quran di Makkah. Dari ayahnya yang juga beliau belajar langsung ilmu dasar bahasa Arab, nahwu sorof, fikih, tafsir, dan lain-lain. Abuya Muhammad Al-Maliki merupakan sosok dengan semangat belajar tinggi, rajin, pintar, dan cerdas. Beliau sudah menghafal Al-Quran di usia 7 tahun dan menghafal kitab Muwatta pada usia 15 tahun serta mendapat julukan Muwatta yang berjalan karena penguasaannya terhadap kitab tersebut. Atas kelebihan-kelebihan ini, beliau mendapat pujian dari guru-gurunya beliau sehingga salah satu guru beliau, Syekh Muhammad Nur Saif pernah berkata kepada ayahanda beliau, "Wahai Said Alawi, anakmu ini merupakan ranting yang melebihi batangnya." Jangan marah jika perkataanku ini mengecilkan hatimu. Mendengar perkataan itu, ayahandanya tertawa lalu menjawab, "Tidak, aku tidak berkecil hati, tetapi sebaliknya ini adalah kebanggaan bagiku." As-Sayyid Muhammad Al-Maliki kemudian melanjutkan studi S1 dan S2 di bidang hadis pada Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ijazah kedoktoran diperolehnya dengan peringkat mumtaz pada usia 25 tahun dengan tesisnya mengenai kitab Al-Muwatta Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau dari kecil dianugerahi kecintaan terhadap ilmu hingga beliau memiliki hobi berkeliling untuk menggali ilmu dari para ulama bukan saja Hijaz dan Mesir, tapi sampai juga ke India, Maroko, Libya, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Guru-guru beliau terdiri dari ulama-ulama besar dari berbagai negeri, di antaranya As-Sayyid Alawi bin Said Abbas Al-Maliki yang merupakan ayahnya sendiri, Habib Umar bin Ahmad bin Sumait di Yaman, Syekh Muhammad Al-Hafidh bin Abdul Latif At-Tijani di Mesir dan Syekh Hasanain bin Muhammad Makhruf seorang mufti Mesir Syekh Muhammad Zakaria di India Habib Ali Al-Habshi Habib Ali Al-Attas dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Indonesia serta puluhan ulama lainnya setelah selesai kuliah dan beliau kembali ke Makkah Tak lama kemudian ayah beliau As-Said Alawi Al-Maliki wafat. Dan tiga hari setelah itu para ulama menobatkan beliau untuk menggantikan ayahnya mengajar di Babul Fatah di Masjidil Haram. Pelajaran pertama yang beliau mulai ketika menggantikan ayahnya adalah Babul Mausul sebagai isyarat yang berarti sambungan. Serama pertama ini bukan saja dihadiri oleh para penuntut ilmu, melainkan juga dihadiri oleh para ulama-ulama besar Makkah, antara lain Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashab dan beberapa ulama besar lainnya. Selain diberi ijazah untuk mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diberi ijazah untuk dapat memberi fatwa. Juga dipercaya sebagai dosen syariah di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura di Makkah dari tahun 1390 sampai dengan 1399 Hijriah. Sewaktu beliau bermusafir ke Indonesia pada tahun 1394 Hijriah, beliau berkumpul dengan para ulama dan para habaib di antaranya dengan guru beliau Al-Habib Ali Bungur pada pertemuan tersebut, para ulama Indonesia meminta kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk mendidik putra-putra para tokoh habaib dan ulama Indonesia sekaligus dapat bermukim di Makkah. Di samping seorang guru dan ulama, Abu Ya Al-Maliki juga seorang pemikir dan penulis yang produktif. Pemikiran-pemikiran beliau tertuang dalam karya tulis yang hampir mencapai 100 judul buku. Di antara karya-karyanya adalah kitab tentang akidah, yakni kitab Mafahim yang paling terkenal dan mendapatkan pujian lebih dari 40 ulama besar di seluruh dunia. Antara lain, Asyikh Hasanain Muhammad Makhlub, seorang mufti Mesir dan anggota Majelis Ulama Al-Azhar Kairo, mengatakan bahwa kitab Mafahim adalah kitab agung yang berisikan pembahasan-pembahasan penting yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam dewasa ini, baik yang sifatnya umum atau akidah. Kitab Mafahim merupakan dalil atau hujah serta kemuliaan bagi umat Islam. Sungguh, dalam menyebarkan isi kandungan kitab Mafahim di zaman sekarang ini merupakan upaya dalam mematahkan program pengkaburan ajaran agama Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. As-Said Abdullah Kanur, seorang sesepuh ulama hadis Maroko dan ketua majlis ulama Maroko, mengatakan, setelah kami telaah isi kandungan kitab Mafahim di mana penyusun menjelaskan di dalam kitabnya tentang perbedaan sudut pandang para ulama salaf terhadap suatu permasalahan keagamaan dan hal itu merupakan hasil ijtihad sedangkan ijtihad tidak akan pernah menghasilkan sudut pandang yang sama mereka semua muslim mereka semua mukmin dan ahlu sunnah wal jamaah bagaimana bisa dibenarkan bila sebagian kelompok mengkafirkan atau membid'ahkan kepada yang lainnya. Yani ana laysa ijtihadi. وإنما هو من الله سبحانه وتعالى يعني الله ألهمني نعم. أن أختار هذا العنوان آه، حتى لا أكون في هذا آه، رادا على أحد أو لا أكون آه، يعني جبهة مصادمة لأحد نعم. أنا بتكلم عن مفاهيم يجب أن تصحح يعني أن العاقل إذا نظر إليها يجب أن يرى هذا وأن يقدر هذا ولذلك Adapun karya-karya beliau yang lain terdiri dari berbagai bidang ilmu, di antaranya Al-Manhadul Latif fi Usulil Hadith Asy-Syarif di bidang hadis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Insan Kamil di bidang syirah atau sejarah. Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usulil Fiqh di bidang usul fikih. Al-Mustasyrifun Bainal Insaf wal Asabiyah kajian berkaitan orientalis. Al-Dhaqairul Muhammadiyah Shifa'ul Fuad fi ziyarati khairil ibad Manhajus salaf fi fahmin nusus dan karya-karya lainnya. Karya-karya beliau beredar di seluruh dunia dan tidak sedikit yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, dan lain-lain juga menjadi rujukan institusi-institusi Islam di dunia. Sumbangan beliau di bidang keilmuan dan pendidikan menjadikan beliau dianugerahi gelar profesor dari Universitas Al-Azhar pada tanggal 2 Sofar 1421 Hijriah atau tanggal 06 Mei tahun 2000 Masehi. Abuya Al-Maliki dikenal sebagai ulama sunni yang berada di garis terdepan dalam mempertahankan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana para ulama ash'ari lainnya. Ulama ash'ari adalah ulama yang ilmunya menyebar di seluruh penjuru Islam timur dan barat. Mereka adalah para ulama yang disebut oleh Asy-Syaikh Abu Muhammad yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa menyebutkan ulama adalah penyelamat ilmu agama Sedangkan ulama Ash'ari adalah penyelamat ilmu dalam bidang akidah. Mereka adalah ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis, tafsir, dan fikih. Abuya al-Maliki berpandangan bahwa masalah yang menjadi pertentangan sesungguhnya adalah masalah khilafiyah furu'iyah. Namun oleh sebagian pihak, masalah tersebut dianggap besar seakan-akan masalah akidah. Ini adalah sebagai dampak dari pembelajaran secara doktrinal yang kemudian memunculkan sikap hulu atau melampaui batas kewajaran. Sikap hulu atau fanatisme yang berlebihan ini menurut beliau diakibatkan oleh tiga hal. Pertama, kedangkalan ilmu atau belajar tanpa guru. Kedua, bangga diri terhadap pendapat sendiri. Dan yang ketiga, kecenderungan mengikuti hawa nafsu. Dari tiga hal ini tumbuh takfir, mengkafiran, tabdi' pembid'ahan, dan tadlil penyesatan yang dituduhkan terhadap pihak atau kelompok yang dianggap tidak sama dengan pandangannya. Karena itu, menurut Abu Ya Al-Maliki, bahwa menggali ilmu haruslah ditempuh dengan tadbir yaitu membuka wawasan seluas-luasnya. Beliau mengkritisi para pembaharu abad 20 yang berupaya memutus umat Islam dari rantai generasi-generasi terdahulu atas nama pemurnian Islam, atas nama Salafiyah, atas nama ahli hadis, atas nama mazhab dan sebagainya. Beliau berpandangan bahwa mencela para pengikut madhab berarti mencela seluruh umat Islam pada ratusan tahun silam. Abuya Al-Maliki meyakini bahwa mayoritas umat Islam adalah baik. Hanya sedikit saja yang perlu diluruskan akibat paham yang ekstrim. Beliau memahami bahwa yang diperlukan umat Islam dewasa ini adalah kerja nyata untuk mengangkat derajat kaum muslimin secara spiritual, sosial, serta bahu-membahu memerangi kejahatan dan kemaksiatan. Keberanian beliau memperjuangkan pemikiran yang terbuka ini mendapat tekanan dari paham yang lebih ekstrim dan dominan di Makkah beliau dituduh sebagai dai yang sesat. Kitab-kitab beliau dilarang beredar. Karena kondisi yang tidak berpihak inilah, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari mengajar di Masjidil Haram. Juga melepaskan posisi beliau sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz dan Umul Qura pada tahun 1980-an. Namun beliau menghadapi semua ini dengan sabar dan memilih berkonsentrasi pada majlis ta'lim di rumahnya di daerah Rusaifa. Kejadian teroris di Saudi Arabia beberapa tahun sebelum wafatnya Abu Al-Maliki tampak telah mengubah pandangan penguasa dan masyarakat terhadap paham ekstrim dan paham al-sunnah wal jamaah. Pemikiran dan pandangan beliau yang tertuang dalam karya-karya tulis dan buku-buku mulai dapat diakses kembali. Beliau pun diakui sebagai ikon keterbukaan pemikiran di Saudi Arabia yang terkenal konservatif. Hal ini tercermin dari undangan yang beliau peroleh dari Ketua Umum Masjidil Haram, Syekh Saleh bin Abdurrahman, dalam acara Hiwar Fikri yang merupakan acara dialog nasional yang diprakarsai oleh putra mahkota kerajaan Saudi yakni Pangeran Abdullah. Acara ini digelar pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Zulqa'dah 1424 Hijriah di Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah. La yasuqul khaira الله. Bismillah, Masya Allah Ma kana min ni'matin famin Dalam dialog nasional yang bertema Al-Hulu, Al-I'tidal, Ru'yah Manhajiyah Syamilah ini, Abu Al-Maliki mendapat penghormatan untuk membawakan makalah berjudul Al-Hulu, Dairah Bil Irhab wa Ifsadil Mujtama' yang berisi pendapat beliau tentang tasawuf atau yang lebih dikenal dengan ajaran fundamentalis atau ekstremis. Kemudian pada tanggal 11 Dzulqa'dah 1424 Hijriah, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan para wakil raja, yakni Amir Abdullah bin Abdul Aziz, yang berisi tentang upaya menyatukan suara para ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan dakwah. Dari situlah pandangan dan pemikiran beliau mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas. Beliau pun diminta untuk mengajar kembali di Masjidil Haram. Abuya Al-Maliki mengajar di Masjidil Haram, tepatnya di Babul Fatah menggantikan ayah beliau. Majlis taklim yang dilakukan setiap malam mulai ba'dal maghrib dilanjutkan ba'da isya kecuali di bulan Ramadan yang pada maghrib diliburkan diganti dengan halakoh Ramadaniyah setiap habis sholat asar. Pelajaran yang beliau sampaikan di Masjidil Haram tidak terbatas pada ilmu tertentu seperti di universitas tempat beliau mengajar. Melainkan pelajaran yang diberikan adalah yang bisa diterima semua kalangan, baik awam maupun terpelajar. Hal ini berlaku pada kegiatan majlis ta'lim yang dilakukan di rumah beliau di Rusaifah yang bisa menampung 500 sampai dengan 3000 orang. Pelajaran di rumah beliau biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai menjelang isya. Namun demikian, untuk murid-murid yang ingin belajar lebih khusus, beliau tidak menerima mereka begitu saja, melainkan dengan beberapa persyaratan. Jumlah santri juga dibatasi tidak lebih dari 100 orang. Mereka belajar, makan dan minum, serta menginap tanpa dipungut biaya spesial pun. Bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santrinya sebagai uang saku. Abuya Al-Maliki Al-Hasani adalah sosok guru yang dikenal dekat dengan para muridnya. Beliau tidak saja berusaha mengakrabkan diri dengan murid-muridnya melalui ikatan emosional, tetapi juga berusaha mengikat roh mereka dengan masjid. Ketika mengajar sebagai dosen, beliau mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti kuliah di Masjidil Haram Beliau berkata, mungkin saja pada awalnya mahasiswa datang terpaksa, namun nanti masjid yang akan mengikat mereka. فكنت هذا أقوم به بجانب تدريسي في كلية الشريعة, الشريعة في مكة كان نعم كان همي الأكبر في هذا أني أربط طلبة الجامعات بالمسجد نعم وهذا قد يكون لأول مرة في ذاك العهد نعم. فكنت أنا عندما طالب يريد زيادة في المسألة أقول له راجعنا في الحرم في الحرم نعم. راجعنا في المسجد فكانت حلقة المسجد الحرام بجانب الفقراء والمساكين والغرباء والمنقطعين الذين يحضرون ويأتون من من الشام ومن مصر ومن اليمن الوافدين الوافدين نعم. يكون بجانبهم طلاب الجامعة ما شاء الله كلية الشريعة نعم. قد يكون يحضرون لي واحد قال لي مثلا قال لي هؤلاء ما يحضرون لله يحضرون عشان أستاذهم <laughs> قلت له يكفيهم أنهم بدأوا بالدخول في المسجد المسجد يغيرهم والكتاب يغيرهم وهذا تحقيق للحديث نعم. يعني هذا لا يجلس يعني لا يشقى جليسه لا يعني يشقى جليسه <laughs> نعم. وقد يكون ابتداء الدخول ما هو لله قد يكون نعم. لا مانع كما قال الغزالي طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله قد يكون معناها لها تأويلات كثيرة لكن من جملة تأويلها أنا لما بدأنا بطلب العلم كنا أردنا الرياسة وأردنا الوجاهة وأردنا المنصب لكن لما ذقناه العلم ودخلنا في بحره ودخلنا في رجه نسينا كل شيء وغلب علينا الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى وهكذا طلب هؤلاء الذي يكون الواحد منهم جاء إلى المسجد مجاملة للأستاذ أو للدكتور نعم. أو للمحاضر حتى ينال حبه ورضاه لكن بعد أن دخل في المسجد وانغمس نعم. واختلط بالصالحين واختلط بأولئك الأقوام الذين لا يشقى جليسهم كما تفضلتم هم القوم في الحديث نعم. لا يشقى جليسهم لا شك أن نيته تغيرت ولا شك أن أنه غلب عليه الإخلاص وأنه ذاق ثمرة العلم فكان من جملة مقاصدي وكان من جملة اهتمامي أني أربط طلبة كلية الشريعة الذين نعم. كانوا يدرسون عندنا نعم. في المحاضرات وفي المدرجات المحكومين بالحصص نعم. المحكومين بالجدول المحكومين بالاختبار أني أربطهم بالمسجد الحرام وبحلقات العلم khilafiyah hingga aspek jasmaniyah. Abuya al-Maliki menempa mereka dari hal-hal yang kecil hingga masalah-masalah besar. Para santrinya mengatakan bahwa Abuya senantiasa mencontohkan sesuatu dengan tindakannya tentang kedisiplinan misalnya tidak sekedar perintah tetapi beliaulah orang pertama yang melakukannya dalam melatih kesabaran beliau tidak memberikan banyak retorika Salah satu contoh, para santrinya disuruh menunggu waktu sholat dengan duduk satu jam sebelum azan dengan membaca wirid. Abu Ya senantiasa mengajarkan murid-muridnya untuk berzikir dan bersolawat. Karena yang demikian ini dapat menjadikan jiwa manusia menjadi tenang. Dari segi jasmania, para santrinya dilatih untuk peka terhadap badan dan lingkungan para santrinya dituntut untuk tampil bersih, rapi dan segar, Sebagaimana meneladani tokoh Imam Malik bin Anas, seorang ulama yang selalu tampil bersih dan indah lahir dan batin. Abuya Al-Maliki memperlakukan murid-muridnya seperti anak-anak sendiri, penuh dengan mahabbah dan kasih sayang. Beliau memperlakukan murid-muridnya sebagai sahabat akrab yang hampir tak ada jarak. تعلمنا من الوالد رحمة الله عليه وسرنا على هذا المنهج هو محبته للعلم وارتباطه بالطلبة نعم فكان تدريس الوالد في المسجد الحرام لله تعالى لم يكن موظفا ولم يكن براتب وأنا درجت على هذا نعم. فإذا تعلمنا من السيد علوي المالكي ومن مشايخنا جميعا نعم. الشيخ حسن مشاط والشيخ محمد نور سيف تعلمنا منهم حرصهم على نشر العلم واهتمامهم بالطالب يعني السيد علوي الشيخ حسن الشاب الشيخ محمد نوسيف الشيخ حسن يماني كانوا يعتبرون طلبة العلم أبنائهم نعم. ما كانوا يتقيدون بحصة ولا يتقيدون بمحاضرة ولا يتقيدون بدرس ولا بمرتب ولا بمرتب معلوم المرتب هذا ما يعني مصروف النظر عنه لكن كانت أوقاتهم كلها مصروفة للعلم ومصروفة لطلبة العلم في المنزل في البيت في الصيف في الشتاء حتى إذا ذهبوا الواحد منهم لأجل أن يصيف نعم. عندنا مصيف معروف اسمه الطائف نعم طبعا إذا ذهب إلى الطائف للتصيف العالم كله الطائف حوله كوكبة من العلم نعم. من طلبة العلم نعم. يدرسون ويتعلمون لما كان الشيخ محمد آه، حسن مشاط يذهب إلى المدينة كنا نذهب معه إلى المدينة حتى كنا نقرأ في الطريق في الطريق إلى المدينة ونحن في السيارة نعم. كنا نأتي بكتاب من الكتب إما الشفاء وإما البخاري وإما مسلم وإما أحد الكتب نقرأها في الطريق عليه فتعلمنا منهم هذا الحرص وهذه الشفقة على طلبة العلم لما أنا جئت الفقير إلى الله إلى المسجد الحرام أيوة و... ابتدأت أدرس وب... و... ولا بد أن أذكر لكم هنا أن تدريسي في المسجد الحرام كان بإجماع لمشايخ الموجودين على ظهر الأرض على مكة في مكة الشيخ محمد نور سيف الشيخ حسن مشاب والشيخ محمد سليم مدير المدرسة الصولتية كل هؤلاء العلماء اتفقوا واجمعوا على أني أخرج للتدريس في المسجد الحرام فكنت هذا أقوم به بجانب تدريسي في كلية الشريعة في مكة Satu hal yang menjadi tujuan besar beliau dari tarbiyah model tersebut adalah takwinur rijal, yaitu membentuk kader. membangun manusia yang siap dan mampu berjuang di bidang pendidikan dan dakwah. Abuya senantiasa menyerukan untuk memandukan ilmu dengan semangat yang tinggi. Beliau berharap kader-kadernya menjadi alim sekaligus memiliki kepedulian yang tinggi. Beliau mengatakan, Ilmun bila ghairatin jamidun, wa ghairatun bila ilmin la tasluhu biasa ilmu tanpa hiroh akan beku sedang hiroh tanpa ilmu tidak layak jadi pemimpin sampai dengan saat ini dari rumah beliau telah lahir alumni-alumni yang tersebar di seluruh pelosok negeri Eropa, Afrika, Amerika, terlebih di Asia. Ribuan alumni telah menjadi ulama, kodi, dan tidak sedikit pula yang masuk ke dalam pemerintahan. Di samping pandai dan terpelajar serta menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup dijadikan referensi di negara-negara mereka. Sebelum wafatnya, Abuya Al-Maliki berpesan kepada para alumni agar berhimpun dalam sebuah wadah. Maka dibentuklah organisasi as sebagai media komunikasi antara alumni dan media dakwah dalam mengemban misi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi as kemudian dibentuk di berbagai negara di mana terdapat alumni, termasuk di Indonesia. Setelah Abuya Al-Maliki wafat, organisasi as di Indonesia semakin melebarkan sayap dengan membentuk Hawari yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dengan visi mewujudkan komunitas muhibbin yang loyal dalam rangka merealisasi program dakwah asyofwa untuk tegaknya akidah ahlus sunnah wal jamaah di bumi Nusantara. Adapun misi Hawari adalah membentuk kader asyofwa yang loyal dalam dakwah dan tarbiyah, menjalankan amanah dan program asyofwa, menegakkan perjuangan Islam ahlus sunnah wal jamaah, mendata muhibbin Abu Ya al-Maliki dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk terrealisasinya program dakwah as-sohbah. Mengadakan kajian kitab karya Abuya Al-Maliki. Membuat dan memanfaatkan media dakwah untuk penyebaran dan pelestarian pemikiran Abuya Al-Maliki. Selain mengajar di universitas, memberikan ceramah di Masjidil Haram, dan mengajar madrasah di rumahnya, beliau juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan organisasi. Beliau menjadi anggota Robitoh Islami di Mekah. Beliau juga mengisi jadwal pengajian di Radio Nidaul Islam di Mekah. Beliau juga banyak menghadiri muktamar-muktamar Islam yang sekuhnya internasional. Pernah menghadiri seminar Fikrul Islam di Aljazair dan mengajukan satu makalah tentang orientalis dari sudut pandang ajaran Islam. Beliau juga pernah menjadi utusan kerajaan Arab Saudi untuk meresmikan Islamic Center di Nigeria. Pernah juga ikut menjadi anggota pertemuan-pertemuan negara Mesir dan Saudi membahas tentang wakaf. Beliau juga pernah menjadi majlis tahkim MTQ internasional dan memimpin beberapa kali muktamar Imam Malik di Maroko. Di samping menghadiri muktamar dan seminar di negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika pada subuh di hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah bersamaan dengan tanggal 29 Oktober 2004 Masehi sekitar jam 4.30 waktu Mekah beliau menghembuskan nafas terakhirnya setelah dua setengah jam menamatkan kuliah bersama lebih dari 600 orang murid. Jenazahnya pertama kali disolatkan di rumahnya di Rusaifah diimamkan oleh adiknya as Abbas Al-Maliki. Kemudian dibawa ke Masjidil Haram dengan diiringi oleh lebih kurang 300 ribu pecintanya. Kemudian disolatkan di hadapan Ka'bah oleh jutaan manusia yang hadir pada saat itu. Dikatakan bahwa lebih dari 500 orang tentara dikerahkan untuk mengawal lautan manusia yang menghantarkan jenazah beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Al-Mahla. Beliau disemayamkan di sebelah makam ayahandanya, As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan bersebelahan pula dengan makam Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat jalan ayahanda dan guru kami tercinta. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat atas jasa besarnya bagi umat manusia. Mautul alimi musibatun la tujbaru Wasalmatun la tusaddu Wa huwa najmun tumisa Mautu hobilatin أيسر من موت عالم Hadirin hadirat rahimakumullah dengan tayangan biografi Abu Ya Maliki Al-Maliki. Mudah-mudahan kita lebih mengenal sosok beliau. Dan pada malam hari ini kita memperingati haulnya dan mudah-mudahan dengan bersama-sama kita mendoakan beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah hadani Allah wa iyyakum untuk meneruskan dakwahnya dan ilmunya dan menyebarkan akidah halusunnah wal jamaah alumni-alumni dari beliau mendirikan organisasi yang dinamakan As-Sofwah untuk mengoptimalkan program-program kan as ini kemudian dibentuknya organisasi yang dinamakan Hawari di Jawa Barat terbentuk organisasi Hawari dan pada malam hari ini kita saksikan pelantikannya kepada Ketua Hawari Jawa Barat dan Sekretaris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami umumkan kepada para pengurus Hawari Cabang Jawa Barat Yang nama-namanya kami sebut Harap maju ke depan menghadap jamaah Sekali lagi Kami umumkan kepada para pengurus Hawari Cabang Jawa Barat cabang kota Kabupaten Jawa Barat yang nama-namanya kami sebut harap maju ke depan menghadap jamaah. Cabang Cirebon, Kiai Haji Muhtadi dan Habib Bakir Al-Jufri. Cabang Majalengka, Haji Asep Denny Iskandar. Cabang Kuningan, Haji Didi Roshidi dan Ustadz Iis Agus Jailani. Cabang Indramayu, Ustadz Asnawi dan Suherman. Cabang Sumedang, Kiai Haji Nur Fahmi dan Ustadz Haji Munzir SHI. Cabang Ciamis, Kiai Abdul Khalik dan Haji Adi Ashikin. Cabang Bandung Raya, Ustadz Margoni dan Muhammad Zainal Abidin. Cabang Subang, Kiai Haji Sulaiman Hashim dan Fatahuddin. Cabang Purwakarta Ahmad bin Shu'aib dan Ali bin Shu'aib. Cabang Tasikmalaya Haji Abdurrahman dan Ustaz Endang. Untuk cabang Garut Habib Abu Bakar dan Entang Abdul Karim. Kepada nama-nama tersebut harap maju ke depan menghadap jamaah. Ya kami ulang kembali pada nama-nama yang akan kami sebut di bawah ini harap segera maju ke depan. Cabang Cirebon, Kiai Haji Muhtadi dan Bagir Al-Jufri. Cabang Majalengka, Haji Asep dan Deni Iskandar. Cabang Kuningan, Haji Didi Roshidi dan Ustaz Iis Agus Jailani. Cabang Indramayu, Ustaz Asnawi dan Suherman. Cabang Sumedang, Kiai Haji Nur Fahmi dan Ustaz Haji Munzir SHI. Cabang Ciamis, Kiai Abdul Khalik dan Haji Ade Ashikin. Cabang Bandung Raya, Ustadz Margoni dan Muhammad Zainal Abidin. Cabang Subang, Kiai Haji Sulaiman Hashim dan Fatahuddin. Cabang Purwakarta, Ahmad bin Shu'aib dan Ali bin Shu'aib cabang Tasikmalaya Haji Abdurrahman dan Ustadz Endang. Untuk cabang Garut Habib Abu Bakar dan Entang Abdul Karim. lagi kami mohon kepada nama-nama yang telah disebut untuk segera maju ke depan menghadap jamaah. Untuk cabang Bogor kami sebutkan Kiai Haji Muhammad Nawawi. Sekali lagi untuk cabang Bogor harap kepada Kiai Haji Abdullah Nawawi maju ke depan menghadap jamaah. Bismillahirrahmanirrahim Surat Keputusan Hawari Jawa Barat Nomor 001 Garis miring HJB Garis miring 7 Garis miring 2013 Tentang Pelantikan Pengurus Hawari Cabang Kabupaten Se-Jawa Barat Menimbang A dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan satu nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai pengurus hawari tingkat kabupaten. Dua, mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku di Hawari. Tiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 23 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadan 1434 Hijriah. Ketua Umum Haji Abdurrahman SE ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Hawari Jawa Barat nomor 001 garis miring HJB garis miring 7 garis miring 2013 struktur pengurus Hawari cabang Jawa Barat cabang Cirebon ketua Kiai Haji Muhtadi sekretaris Bakir Al-Jufri bendahara Habib Zainal Assegaf cabang Majalengka, Ketua Haji Asep, Sekretaris Deni Iskandar, Bendahara Haji Nurdin, cabang Kuningan, Ketua Haji Didi Roshidi, Sekretaris Ustaz Iis Agus Jailani, Bendahara Dudi, cabang Indramayu, Ketua Ustadz Asnawi, Sekretaris Suherman, Bendahara Kosim bin Alwi bin Yahya, Cabang Sumedang, Ketua Yaya Haji Nur Fahmi, Sekretaris Ustadz Haji Munzir SHI, Bendahara Abdurrahman Sitik SPDI, Cabang Ciamis, Ketua Kiai Abdul Khalik, Sekretaris Haji Ade Ashikin, Bendahara Haji Ahmad Yusuf, Cabang Bandung Raya, Ketua Ustadz Margoni, Sekretaris Muhammad Zainal Abidin, Bendahara Ustadz Rifa'a, Cabang Subang, Ketua Yai Haji Sulaiman Hashim Sekretaris Fatahuddin Bendahara Ustaz Iim Bushral Karim Cabang Purwakarta Ketua Ahmad bin Shuib, Sekretaris Ali bin Shuib, Bendahara Irfan Cabang Tasikmalaya Ketua Haji Abdurrahman Sekretaris Ustaz Endang, Bendahara Muhammad Taufik Rahman SPDI. Cabang Garut, Ketua Habib Abu Bakar, Sekretaris Entang Abdul Karim, Bendahara Habib Zaki Al-Habshi. Cabang Bogor, Ketua Kiai Haji Abdullah Nawawi. Demikian struktur pengurus Hawari Cabang Jawa Barat, Ketua Umum Haji Abdurrahman SE ditandatangani, Sekretaris Umum Ustadz Abdul Salam ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أكرمنا بشهر رمضان الذي جعلنا من أهل الصيام الصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين حبيبنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para habaib yang dimuliakan Allah para alim ulama yang dimuliakan Allah para pengurus Hawari Jawa Barat yang saya hormati para pengurus Hawari cabang tiap-tiap kabupaten dan kota jamaah hadirin muslimat wal muslimat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam waktu yang mulia pula dalam rangka menyambut peringatan malam nuzulul Quran sekaligus di dalamnya diadakan peringatan haul syuhada badar juga peringatan haul Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha serta haul guru kita semua yang mulia Abuya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini sekaligus pelantikan pengurus hawari tingkat cabang di tiap-tiap kabupaten semoga pertemuan ini membawa berkah manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Solawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para habib, para alim, khususnya para pengurus hawari yang berbahagia. Nawari As-Sofwah adalah sebuah komunitas sahabat atau muhibbin yang memiliki loyalitas dalam berdakwah dan menjalankan amanah serta bekerja sama demi terwujudnya program dakwah as Al-Malikiyah. Dengan demikian, komunitas ini dibentuk dalam rangka bergotong royong dan bekerja sama dengan alumni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam meluruskan pemahaman keagamaan yang terkaburkan dan dalam rangka membentengi akidah umat Islam di Jawa Barat khususnya dan umumnya umat Islam Indonesia yang mayoritas menganut paham ahlus sunnah wal jamaah dan bermadhab syafi'i. Saudara-saudara pengurus Hawari tingkat cabang komunitas ini bukanlah sebuah organisasi masa, apalagi politik sehingga sesuai dengan visi dan misi Hawari yaitu saudara dituntut supaya dengan Hawari ini terwujud menjadi komunitas muhibbin yang loyal dalam rangka terrealisasinya program dakwah Asofah sofah Al-Malikiyah demi tegaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Nusantara ini dibarengi dengan peringatan Haul Suhada Badar, Haul Sayyidah Khadijah Al-Kubro, dan Haul Abu Yasaid Muhammad di malam hari ini. Kami ucapkan selamat kepada para pengurus Hawari tingkat kabupaten. Selamat bekerja dan berdakwah, membumikan pemikiran Abuya demi kokohnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan saudara harus siap untuk orang pemikiran dengan paham-paham yang menyimpang dan meresahkan masyarakat. Faham yang selalu mengkafirkan orang lain, merasa golongan dia yang paling benar. Faham yang selalu membidak, membidahkan amaliah-amaliah para ulama salafus nasoleh yang biasa dipraktekkan di tengah masyarakat kita. Marilah kita sebarkan lagi dengan lebih giat dan bersemangat. Faham ahlu sunnah wal jamaah, asyariyah, sufiyah, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita di dalam perjuangan dakwah kita dan menjadikan amal ini sebagai amal ibadah yang merupakan amalan terbaik bagi kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membuat senang hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.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 رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي حسبنا الله والنبي حسبنا الله والنبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله عليه وعلى merayu Sumedang Ciamis Bandung Raya Subang Purwakarta Tasikmalaya Garut Bogor bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu Hadirin hadirat rahimakumullah Pelantikan pengurus Hawari di cabang kabupaten kota sejauh Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menambah keistimewaan kita, i'tikaf kita di dalam bulan suci Ramadan.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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang sangat luar biasa ini. Di mana pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menghadiri sebuah pernyataan setia peringatan agung haul daripada manusia-manusia pilihan yang jika bukan karena beliau-beliau tersebut barangkali kita tidak akan pernah kenal Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengatakan di balik di belakang setiap laki-laki hebat pasti ada perempuan yang hebat juga. Ini sangat pas sekali dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang kaum muslimin tidak diragukan lagi untuk tahu siapa nabinya dan bagaimana kehebatannya. Namun sebagian yang lain ada yang tidak paham betapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dukungan yang luar biasa, dukungan yang sangat berharga dari seorang wanita Makkah yang menjadi saksi hidup turunnya ayat suci Al-Qur'anul Karim. Beliau adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau adalah wanita mulia yang kita rayakan dan peringati haulnya pada malam hari ini. Betapa tidak para hadirin rahimakumullah. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah orang pertama manusia pertama yang mengetahui bahwa Sayyidina Muhammad telah diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah manusia pertama yang Nabi kepadanya mengadu bahwa An-Namusul Akbar Malaikat Jibril telah datang menyapa beliau dalam sebuah wahyu dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah orang pertama yang paling peduli ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diilhami beberapa saat sebelum diturunkannya wahyu untuk berkhalwat di gua Hira sebagaimana yang kita tahu. Sehingga pada saatnya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi Muhammad di dalam gua yang sedang bertahannud. Lalu Sayyidina Jibril memeluk Rasul dipeluknya Nabi Muhammad dengan pelukan yang tidak wajar pelukan yang hampir menghentikan detak nafasnya Rasulullah dan kemudian dilepaskan lalu Jibril berkata ikra bacalah wahai Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun ummi Seorang manusia yang tidak bisa membaca dan menulis namun dengan itu Nabi menjadi terangkat dan mulia karena mampu membawa sebuah wahyu yang tidak mampu dibuat dan ditandingi oleh para ahli-ahli sastra Arab sekalipun. Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Dipeluknya lagi Rasul oleh Jibril. Dilepaskan dan dikatakan Iqra yang kedua. Dan terjadi itu tiga kali sampai ulama kemudian memberikan komentar-komentar tentang apa kaitannya Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Adakah pelukan tersebut termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Belum diketahui pastinya. Namun para hadirin, ulama-ulama ahlul ma'rifah billah mereka mengatakan bahwa pelukan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan kerinduan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mulai diciptakannya alam semesta ini, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan di seberang di sebelah arasnya Allah. Tidak ada setiap makhluk pun terkecuali mengetahui betapa agungnya nur tersebut. Dan tiba-tiba nur itu hilang. Kemudian pindah dari sulbi-sulbi yang mulia dan Jibril dipanggil oleh Allah Jibril bawalah beberapa ayat ini turun untuk menemui kekasihku Muhammad Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam disitulah malaikat Jibril tidak mampu untuk menahan kerinduannya kepada Rasul sehingga beliau memeluknya dan tidak cukup sekali bahkan tiga kali memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu turun beliau dari gua Hira yang dituju siapa oleh Rasul turun Rasulullah dalam keadaan takut dalam keadaan haibah menuju kepada satu perempuan dan hanya dia yang dituju oleh Rasul yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra masuk ke dalam kamarnya memanggil dia ke dekat berharibannya lalu mengatakan zammiluni Zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku. Dengan kasih sayang Sayyidatuna Khadijah menyelimuti suaminya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah memberikan membesarkan hati Rasul dengan mengatakan demi Allah yang datang bukan setan ya Rasul yang datang bukan jin wahai suamiku dan yang datang ini bukan azab akan tetapi engkau adalah manusia yang paling baik menyambung silaturahmi engkau manusia yang paling baik mengurus anak yatim engkau manusia yang paling peduli terhadap orang miskin demi Allah dengan semua yang kau lakukan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu itu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar Sayyidatuna Khadijatul Kubra menemui pamannya yaitu Waraqah bin Naufal yang sebagian ahli sejarah mengatakan dia satu-satunya ahlul kitab dari bangsa Quraisy, dari bangsa Arab. Ketika Sayyidatuna Khadijah bercerita kepada pamannya Waraka bin Naufal tentang apa yang dialami Rasul, maka Waraka bin Naufal mengatakan, "Seandainya aku diberi umur panjang oleh Allah, maka aku akan menjadi temannya saat dia diusir oleh kaumnya." Aku akan menjadi penolongnya saat dia dihina oleh kaumnya. Dan aku akan mencurahkan nyawaku demi untuk menolongnya. Karena demi Allah, wahai putriku Khadijah, yang datang kepada suamimu Muhammad itu adalah namusul akbar yang pernah datang Allah utus kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Pulang Tunah Khadijah dengan keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihatlah suaminya dalam keadaan bangun, disampaikan wahyu tersebut, maka manusia pertama yang mengenal Allah, manusia pertama yang tunduk taslim terhadap agama yang dibawa Rasulullah adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Bagaimana tidak akan mulia bahwa beliau adalah orang pertama yang melakukan sholat bersama Rasulullah Beliau adalah manusia pertama yang meletakkan jidatnya untuk sujud menyembah kepada Allah, di mana jidat-jidat yang lain kebanyakan tunduk kepada harta atau kepada kemusyrikan patung-patung berhala. Diriwayatkan oleh Yahya bin Afif bahwa ketika beliau bertandang ke rumahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, maka tidak jauh dari tempat dia tinggal keluarlah seorang laki-laki yang menuju Ka'bah lalu kemudian menghadap ke Ka'bah dan salat. Tidak lama kemudian diikuti oleh seorang wanita, seorang laki-laki yang kemudian ikut menjadi ikut melakukan salat di belakang orang laki-laki tersebut. Dan kemudian diikuti oleh seorang perempuan yang kemudian perempuan itu berdiri di belakang dua laki-laki tersebut. Maka Yahya bin Abi bertanya, siapakah mereka itu? Abbas ibnu Abdul Muttalib mengatakan, yang di depan itu adalah ponakanku Muhammad bin Abdullah dan yang di belakangnya adalah keponakan adalah misanannya dan juga keponakanku Ali bin Abi Thalib dan perempuan yang paling di belakang yang sedang ruku dan sujud bersama dengan dua orang tersebut adalah istrinya Muhammad Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Demikian agungnya peristiwa ini sehingga layak para hadirin rahimakumullah kaum muslimin untuk selalu mengingat kebaikan, keagungan dan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah sehingga alhamdulillah setelah Sayyidatuna Khadijah wafat dibangunkan kubah yang sangat indah oleh pejuang-pejuang kaum muslimin yang walaupun disayangkan kemudian kubah yang indah tersebut digusur habis oleh pemerintahan Saudi Arabia karena dikhawatirkan orang jatuh kepada bid'ah dan musyrik wal billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika ada seorang mulia mengucapkan salam berkirim salam kepada seorang yang manusia maka betapa manusia itu adalah orang yang dicintai atau diperhatikannya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra adalah satu-satunya orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberi kabar gembira bahwa Sayyidatuna Khadijah pertama adalah manusia yang paling mulia dari kelompok wanita di antara tiga lainnya yaitu Fatimah Zahra, Asia dan Siti Maryam. Yang selanjutnya Sayyidina Jibril mengatakan beri kabar gembira Khadijah dengan istana megah yang ada di dalam sorga yang di dalamnya tidak ada lapar dan tidak ada rasa capek. Dan yang ketiga, sampaikan kepada Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Khadijah disampaikannya, maka Sayyidatuna Khadijah mengatakan, "Allahus salam wa minhus salam." wa ala Jibrilus salam. Allah yang maha damai dan darinya datang kedamaian dan kepada Jibril pembawa salam tersebut mudah-mudahan mendapatkan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha wa amidna bil asraril lati awta'taha ladaiha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المرية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخاله بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله عن الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة حضر أمه ليلة موله آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فعدته صلى الله عليه وسلم نورية لا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك اشراق الكون وابتي وجاء بوجود المصطفى احمد ولأهل الكون انصر وسرورك تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربهم يا المسودي فما زالوا اليمن غارا وسريعا بجمالي تفخفير أعزني تفخر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك صلاة الله عليك ولنا البشرى بلسان مستمر ليس يرفض المواطن أطاع رسول الله جمعا فخرا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بل مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني ما مرحبا من حسيني مرحبا يا رسول الله يا مرحبا بك إلا بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جار وبلغ كل مقصر مرحبا مرحبا يا نور أهلي مرحبا مرحبا جدا حسيني مرحبا يا نور الحسين مرحبا مرحبا يا Thank you. مرحبا إيمان الجاء سبيلي قلبي رسوان ونرشد ربي بلغنا رجالي فيك غير مقعد يا نبي سلام عليك يا رب سلام عليك يا عبد سلام عليك صلوات الله عليك وصلى أشرف الرسل محمد وسلام كبير كل عين صلى الله صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الواحد وحدك آمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن نصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب أعظم لكل موجود صلاة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 tablik akbar dalam rangka menyambut malam nuzul Quran dan haulnya suhada perang Badar, haulnya Ummul Mukminin Khadijah Kubra dan haulnya Abu ya Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Kita bersama-sama mudah-mudahan kumpul kita intikaf kita menjadi amal istimewa kita dalam bulan suci Ramadan.